dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya dan juga bersaksi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya kalimat yang Allah lemparkan ke Maryam dan ruh yang ditiupkan kepadanya telah meyakini bersaksi bahwa segala itu benar adanya neraka benar adanya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia surga apapun yang mereka amalkan di hadis kemarin faedah yang tadi petik di hadis ini yang pertama adalah la jannah illa nafs ila nafsul mu'minah Hadis tadi memberikan pengertian tidak akan masuk surga kecuali jiwanya orang yang beriman. Muhammad, mu'minah kecuali jiwa orang yang beriman. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ada keimanan diharamkan surga. Orang-orang musyrik diharamkan surga. Wa man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Siapa yang menyekutukan Allah, haram Allah alaihi jannah. Maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Jadi jannah itu hanya diwarisi oleh ahli iman saja. Ahli takwa saja. Tidak ada yang lain. Sebutkan di dalam banyak ayat. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kabar gembira, surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman saja. Wabashiril ladina amanu wa amilu anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beliau kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kan? Kabar gembira hanya diperuntukkan oleh Allah teruntuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilu shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka adalah surga yang mengalir sungai-sungai dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Dan masih lagi yang lain. Yang kedua, ahlul maqamatil mu'min an yakuna abdan lillahi ta'ala alal al-haqiqah. Bahwa paling tingginya kedudukan orang beriman, makom mereka adalah ketika mereka sebagai hamba Allah secara hakikat. bagi abdun itu adalah makom yang paling mulia. Maka Nabi disebut oleh Allah sebagai abdu, hamba. Fatatruni kama artafinatara Isa bin Maryam. Wa innama ana abdu wa qulu abdullah wa rasul. Abdu adalah satu makam kedudukan yang paling agung bagi seorang hamba. Jika dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga man mata ala iman la takhruju al kabair an asl iman Wairu anal imana yazidu bita'a wa yanqutu bil ma'asiyah. Siapa yang mati di atas keimanan, itu tidak bisa keluar. Tapi keluarkan keimanan itu karena dosa besar pada asal iman, pada pokok imannya. Artinya orang yang mati di atas keimanan tetap dia sebagai orang beriman. Dosa besar tidak berarti mengeluarkan dia dari asal keimanan. Inilah kaidah yang menyisi orang-orang kawaris. orang kawaris dosa besar mengeluarkan dari iman. Kalau sunnah, dosa besar itu tidak mengeluarkan dari iman. Selama dia mati di atas keimanan, dosa besar bukan berarti mengeluarkan si orang tadi dari keimanan pada asalnya. Rasulullah bersabda, "Dari hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku tariku hina yasriku wa huwa mu'min." Mungkin mereka berjalan dengan ayat hadis ini. La tidak akan berzina seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan orang mukmin. Ini orang mukmin. Sehingga kalau orang itu berzina berarti nggak mukmin. Sebab Nabi mengatakan la hina izni wa huwa mukmin, Tidak akan berzina seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mukmin, Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan iman. Jadi kalau mencuri dosa besar berzina dan benar itu keluar dari iman. Padahal hadis tadi maksudnya bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah tidak akan berzina seorang berzina ketika dalam keadaan dia kokoh imannya. Kalau ada orang yang kokoh imannya, tidak akan berzina dia. Tidak akan dia mencuri ketika sedang mengalami kekokohan iman. Tapi ketika seorang mukmin dia berzina dan mencuri, ketika dia berzina dan mencuri sedang mengalami kelemahan iman sehingga seorang itu berzina, seorang itu mencuri karena mengalami kelemahan iman. Jadi bukan hilang imannya. Tapi seorang mukmin terjatuh ke dalam zina, terjatuh ke dalam pencurian dan yang lain-lain dari dosa besar itu ketika dia terjatuh ke dalam dosa itu sedang mengalami kelemahan iman. Iman sedang lemah. Jadi kalau imannya kokoh dan kuat, tidak akan dia mencuri, tidak akan dia berzina. Itu maksud hadis Bukan sebagaimana orang-orang khawarij yang memahami ada itu dengan dikeluarkan dari iman para pelaku dosa besar. Nah, walaupun iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tambahnya iman dengan ketaatan dan kurangnya iman dengan dengan kemaksiatan. Ini ini bisa diingkari so, iman memang yazidu wa itu Bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan bertambah? ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan. Ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak itulah yang mengalami kenaikan iman. Dan ketika hamba berbuat maksiat kepada Allah atau menyepelekan perintah Allah, maka sedang ketika itu hamba sedang mengalami kelemahan iman. Ini kaidah yang benar. Yang selanjutnya Isa alaihi salatu wasalam hujjatun lillahi ala qalbihi aitu khalaqahu min dari abdin. Hadis tadi memberikan pengertian bahwa Isa bin Maryam adalah hujjah untuk Allah bagi Allah terhadap makhluknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan tanpa bapa. Bigari abdin dengan tanpa bapa. Ini hujjah bagi Allah. Maha, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala mencipta seorang anak tanpa bapa. Makanya seorang muslim harus mensikapi dan meyakini isa seperti itu. al kalimat itu al-qaha ila Maryam. Kalimat yang dilemparkan ke rahim Maria Jadi bukan anak Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala yukarro ya, di rahim Maria sehingga jadilah Isa bin Maryam seperti itu. Nah, yang terakhir min masail iman al-imanu bi anna al-jannah wan nara masuk perkara yang diimani dalam hal keimanan adalah seorang iman adanya surga dan neraka. Itu hak. Tidak boleh ragu sedikit pun dalam perkara ini. Tidak boleh seorang ragu dalam perkara prinsip ini. Sebab iman kepada surga dan neraka perkara yang prinsip harus diimani tanpa boleh tercampuri sedikit pun keraguan orang iman dengan surga dan neraka. Surga adalah darul keadaan dari kenikmatan yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Amaladina amanu kama wahu. Amaladina amanu ada orang-orang yang beriman maka tempat kembali mereka adalah surga. Adapun neraka adalah negeri syakawat, negeri kependeritaan, kesengsaraan. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan negeri itu untuk orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang fasik. Wa amaladina fasaku fa ma'wahumun nar كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وكيل لهم ذوقوا وذاب النار الذي كنتم به تكذبون Adapun orang-orang fasik, orang kafir, fama'wahumun nar, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu ayakhruju minha, setiap kali mereka berusaha ingin keluar dari badannya, u'idu fiha, kami kembalikan dia ke neraka. Sambil kita katakan, fadhuku wa daban nari lati kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah siksa api yang membakar dari sebab kalian mendustakan, tidak beriman adanya neraka dan surga. Maka tempat mereka adalah neraka. Itu beberapa faedah yang bisa diberi dari hari kemarin. Kita lanjut hari selanjutnya. Wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla man ja'a bil hasanah walau asru amsalha aw aw azdad aw azdad wa man ja'a bil sayyi'ah وجزاه سيئة وسيئة سيئة مثلها أو أكثروا أو أكثروا ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن آت ومن أتاني يمشي أتيته هرولا ومن لقيني في قرب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لا لا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم dari Abu Dhar radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi. Man jaa bil hasanah siapa yang datang dengan membawa kebaikan. Walau asyru amsalnya maka baginya 10 kali lipat au azid atau tambah lagi. Siapa datang dengan membawa kebaikan baginya 10 kali lipat atau lebih lagi. Wa man jaa bis siapa yang datang dengan membawa kejelekan wa jazaa jazaa'u dan sayyat. Maka balasan dia adalah satu kejelekan yang diperbuat dari kejelekan itu. Atau itu misalnya, Atau aku akan mengampuninya. Ya. Atau aku akan mengampuninya. Wa man taqarraba minni shibran dan siapa yang mendekatkan diri takarob kepada aku dengan melaksanakan amal ketaatan kepada aku, siber satu apa kilang. siber satu ini Takarok minum dirohan. Aku akan mendatanginya satu diroh. Begini. Lebih panjang Allah. Waman dan minum dirohan. Siapa yang datang kepada Tuhan satu diroh? Begini. tu ba'at. Akan datang satu hatta. Waman adani yamshi. Siapa yang datang kepada kepadaku? Melaksanakan ketaatan. Perintahku dengan berjalan. atau itu harwalatan. Aku akan mendatanginya dengan lari. Harwalah. Jalan cepat. Waman man laqiyani bi qurabil ardi qati'ah siapa yang menemui bertemu kepada aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan la yusriku bi tapi dia tidak menyebutkan aku dengan suatu apa maka aku akan menemui pula semisal ampunan pula sepenuh bumi ampunan pula hadis pergi, riwayat muslim Jadi sini sudah nampak jelas bagaimana sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala dan dari kandungan ini bisa diambil faedah seorang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dia banyak dosa, walaupun dia banyak kesalahan, maka selagi dia ingin bertobat dan ingin dekatkan diri kepada Allah, maka seorang tidak boleh putus asa daripadanya. Ini yang sangat indah sekali, satu hal yang mengembirakan kita, bagaimana luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya ketika seorang membawa kebaikan, satu, ya maka dikalikan 10 bahkan lebih kali lipat. Siapa yang dengan membuat satu kejelekan, maka hanya dibalas sekedar kejelekan yang diperbuat atau Allah akan mengampuninya atau Allah akan mengampuni. Di hadis bukan pengertian tentang ar-raja'u bi yang bi rahmatihi wa adami ya'si min maghfiratih. Di situ menunjukkan pengertian bahwa rojak berharap ya dengan ampunan dan maaf dari Allah karena dan tidak boleh putus asa dari ampunannya. Tidak boleh putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling segerinya aqal maratib maratib mudha'afa al-hasanat ila ashraf amsalha. Adapun minimal daripada tingkatan uh, tingkatan dari balasan dari Allah itu minimnya adalah 10 kali. Satu kebaikan minimnya balasannya 10 kali yang semisalnya. Atau wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah atau Allah akan melipat-lipatkan lagi lebih dari 10 kali lipat kepada siapa yang dikehendaki. Jadi paling minimnya 10 kali, paling minimnya. Tapi Allah kadang melebihkan dengan tingkatan yang tanpa batas. Sebagaimana dalam ayat sebutkan, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbula mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Permisalan orang-orang yang mendengarkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji, satu biji mengeluarkan tujuh tangkai, masing-masing tangkai menetapkan seratus lagi biji telur yang benih, sehingga satu kebaikan sedekah dikalikan tujuh ratus kali lipat bahkan lebih lagi Allah akan melipat pahala-pahala orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini satu apa rahmat yang sangat luas dari Allah dari kebaikan-kebaikan ini. Maka ini adalah kita semakin semangat untuk beramal soleh, berbuat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala meluaskan. Apalagi apalagi sekarang sudah masuk tanggal 3 atau 2 Zulhijjah yang disunahkan kita banyak-banyak beramal yang soleh. Ya. Mamin ayani al-amalu soleh haba ilallah tidaklah hari satu hari yang amal sholih sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu al-aqlu itu masuk ke dalam dalam 10 ya awal Zulhijjah tanggal satu sampai tanggal sepuluh, itu amal dilipat gandakan kedudukannya sama dengan sepuluh hari Ramadan terakhir dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 10 itu kedudukannya sama dengan 10 Ramadan terakhir. Cuma bedanya kalau 10 Ramadan terakhir Ramadan malamnya lebih afdol daripada siangnya. Tapi kalau Zulhijjah ini siangnya lebih afdol dari malamnya. Sehingga Rasulullah memperbanyak puasa. Yang berbanyak dengan puasa. Kalau Abdullah bin Mas'ud karena beliau itu kecil badannya, lemah, maka beliau menyibukkan dengan kiraatil Quran waktu siang hari. Baca banyak pengan, baca-baca Al-Quran atau kebaikan yang lain. Atau Pokoknya berbanyak amal soleh di tanggal 1 berhijab sampai tanggal 10. Itu sama kemungkinan seperti 10 hari terakhir. Kalau etika di masjid itu, ya, 10 Ramadan terakhir itu sama dengan sekarang. Ya. Makanya adalah diperbaiki. Siangnya lebih abdol dari malamnya. Bedanya itu saja. Tanggal 1 berhijab. Nah, dan nanti kelimaknya tanggal 9. Jika para hujat melakukan hukum di Arafah, maka yang keluar, disunahkan berpuasa. Tapi boleh puasa sebelumnya. Tanggal satu boleh, dua boleh, langsung tanggal sembilan boleh. Rasulullah SAW ketika mulai masuk tanggal satu sampai tanggal sembilan, dia berbanyak di dengan puasa-puasa sunnah itu. Nah. Kemudian yang kedua, ada hadis ini hadis as-sifat. Ini hadis adalah hadis masalah sifat. Wafi isbatu ityan Rabbi tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis itu ada kandungan penetapan tentang sifat ityan bagi Allah. Sifat datang ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. tapi sifat ityan ini sifat yang fi'liyah ya. Bukan zatiya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang Allah berbuat sebagaimana yang Allah lagi Tidak. Tidak selalu ada pada diri Allah tapi kalau sifat zatiah, sifat yang selalu melekat pada Allah. Sifat alim, tani mendengar, berilmu. Itu sifat zatiah. Allah nggak mungkin bodoh. Allah nggak mungkin tidak mendengar. Tapi Allah mendengar terus. Berilmu terus. Sehingga tidak ada satupun dari perbuatan makhluk yang selamat dari ilmu Allah dan pandangan Allah. Sebab ilmu alim sifat zatiah Allah. Sifat yang senantiasa melekat pada Allah. Ada sifat fi'liyah seperti kalam, berbicara. Ini sifat fi'liyah maka Allah nggak berbicara terus. Tapi Allah berbicara kapan Allah menghendaki. Kapan Allah menghendaki saja. Maka namanya bi apa sifat b dia. Cuma dengan datang ini sifat istiqyar juga sifat dia. Ya. Nah. Maka kita nukiruha sama jahat. Kita tetapkan sebagaimana datangnya. Ya. Tidak boleh mu'abdiluha, mentaktil, muawil, mentakwil, numasil mentafsir eh, atau kemudian mentakrif atau yang lain lain. Kita imani sebagaimana datangnya maksud tersebut. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang datang. Bagaimana datangnya Allah? Kita tidak usah mengurusi ini. Kita nggak usah mentakrif, mentakyif, dan mentaktil, mentamtil. Tapi kita serahkan bahwa Allah datang dengan keagungan dan kebesarannya. Sebab Allah berbeda dengan makhluk laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun, Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Sehingga kita serahkan bagaimana sifat maji Allah datangnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jangan dipahami sebagaimana orang turun dari arus datang orang dari atas ke bawah ketika dia turun atas menjadi kosong. Nah, ini lamunan-lamunan manusia tidak boleh menghukumi Allah dengan hukuman makhluk. Allah itu bukan makhluk sudah. Koidahnya Allah itu bukan makhluk. Kalau Allah bukan makhluk, jangan dihukumi dengan hukum makhluk. Jangan disamakan dengan keadaan makhluk. Allah itu sang pencipta al-khaliq. Maka jangan menuruti al-khaliq. Jangan mempertanyakan al-khaliq, tapi al-khaliq lah yang akan menanyai kita. Kenapa kalian tidak taat? Kenapa kalian melanggar? Ini yang akan ditanya. Kita yang ditanya, kita harus tanya Allah. Ya, dengan menghukumi Allah sebagaimana keadaan keadaan makhluk. Sudah Allah itu bukan makhluk, ya kita tidak tahu. Yang jelas kita imani sebagaimana datangnya dan kita serahkan maknanya bagaimana datangnya Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Selanjutnya hari selanjutnya An Jabir radhiyallahu anhu qala ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibat mal mujibatani qala man mata la yusyriku billahi shay'an dakhala al-jannah Waman ma sayusiku bisyaan bi dakhala nara wa muslim. Artinya sebagai semua tidak perlu ditahrir. Dengan jelas lewat Muslim kesahihannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, datang Arabi, Arabi, Badui, orang Badui, orang pedesaan, pedusunan. Dia datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berkata, Ya Rasulullah. Ini, ini orang Arabi yang betul, lumayan sopan ya biasanya nggak pernah memanggil Rasulullah, ya Muhammad biasanya. Jadi di sini, dia manggil ya Rasulullah. Ini Badui yang masuk lumayan sopan. Biasanya ya Muhammad. Tapi Rasulullah nggak pernah marah. Ya. Kalau sahabat enggak ada yang manggil ya Muhammad. Nggak ada. Ya Muhammad. Yang ada ya Nabi Allah, ya Habibi, ya Rasulullah. Itu panggilan sahabat. Kalau memanggil ya Muhammad itu orang Badui. Ini tumben orang Badui memanggil ya Rasulullah. Apa itu mujibatani? Mujibatani itu maksudnya adalah suatu khaslah perangai, amalan yang menjadikan seorang masuk surga atau menjadikan seorang masuk neraka. Itu yang ditanyakan oleh Abadui ini. fakala Nabi berkata, Man mata la yusyriku billahi syai'an jannah. Ini yang pertama. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyebutkan Allah dengan suatu apapun masuk surga ya. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala Dan siapa yang mati dia menyebutkan Allah dengan suatu dakhalan nar maka dia masuk neraka. hanya cuma itu. Ringkas sekali Ini Ini hadis kata Syekh pertama ittafaqa ahlus sunnah wal jamaah ala an al-'aadi la yukhladu fi nar jahannam ma dama qad mata al-iman wa anna al-kafira yukhladu fiha fiha para ah, sepakat ahli sunnah wal jamaah oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa orang yang berbuat maksiat bahwa kemaksiatan itu tidak mengekalkan seorang di neraka jahanam. Jadi dosa karena maksiat bukan karena kesyirikan itu tidak menjadikan pelakunya kekal dalam neraka jahanam selagi selama dia masih masih di atas keimanan. Ya. Makanya masih yang bunuh diri itu boleh disolatkan kalau dia muslim, tak muslimah tangganya bunuh diri, tapi dia muslim, orang yang dikenal sebagai orang muslim, orang sholat, cuma dia karena imannya lemah, mengalami patah hati mungkin, ya diputus sama kawannya, nggak jadi nikah, kemudian dia gantung diri, seperti ini secara hukum dia boleh disolatkan. Cuma kalau tokoh, dia sebagai tokoh di masyarakat, lebih baik dia tidak. Untuk memberikan pelajaran yang masih hidup. Supaya Orang yang masih hidup jangan seperti itu. Itu orang yang mati bunuh diri, orang-orang yang sore tidak mau menyolatkannya. Tapi secara hukum, dia boleh disolatkan. Bagaimana Rasulullah pernah menyolatkan seorang wanita yang berzina setelah diraja dia memerintahkan para sahabat untuk menyolatkannya. Jadi secara hukum, ahlu maksiat apapun, selagi dia masih mati di atas keimanan, maka kemaksiatannya tidak menjadikan kekal dalam neraka, dan dia dihukumi sebagai orang muslim dan boleh disolatkan jenazahnya. Malah kalau alul bid'ah disarankan oleh para ulama untuk tidak mensolatkan. Kalau di masa-masa kemasan alul sunnah wal jamaah, kalau alul bid'ah mati itu nggak ada yang nyolatkan. Pernah terjadi di masa Imam Syafi'i itu alul bid'ah ini meninggal. Satu kampung tidak ada yang menyolatkan kecuali satu orang. Orang aja yang Jika selesai menyelamatkan, ditanya kenapa ente sholatkan dia? Bukan dia itu alul bidah demikian demikian. Katanya, iya saya menyolakkan dia, tapi saya menyolakkan doa kubur, doa kejelekan. Ya Allah, dia dulu mengingkari ada kubur, sekarang siksa ya Allah. Ya Allah, dia dulu demikian, maka siksa lah ya Allah. Dia menyolakkan satu orang tadi, ternyata menyolakkan tapi mendoakan doa kejelekan. Tapi saja orang menyolatkan dikira, menyolatkan kebaikan. Bila dia menyolatkan tapi untuk mendoakan, kejelekan. Ya Allah, bulan dulu yang mati ini, orang yang mengingkari ada kubur ya Allah. Tidak percaya dengan ada kubur, sekarang lah kubur ya Allah. Ini yang menyolatkan satu orang saja cuma menyematkan untuk mendoakan kejelekan. Ila terserahnya dah. Maka kabur boleh tidak menjawabkan dah. Memberikan pelajaran bagi umat yang lainnya. Kalau jadi lebih bidah, kalau mati, gak ada yang menjelaskannya. Ini apa? Biar bidah itu betul-betul perkara yang menjijikan ya. Bukan perkara yang diagung-agungkan. Bagaimana Rasulullah mencela bidah. Bagaimana Al-Quran, As-Sunnah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan Inna Allah ihtajaza taubatan an sahibil bid'ah hatta yada'aha. Sungguhnya Allah ihtajaz menghalangi nutup taubatnya pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Rasulullah juga berkata, "Man awa mubtidan fa'alaihi la'natullah wal malaikat wal asya jema'in la yaqbalu min surfan pada adalah." siapa yang membantu pelaku bid'ah, menolong orang yang berbuat kebidahan, maka baginya laknat Allah Anak malaikat dan para manusia dan tidak akan diterima sedikit pun dari amal kepindahannya. Dan masih banyak lagi hadis kerja lainnya yang anjuran untuk meninggalkan dan bahayanya kepindahan. Jadi secara hukum seperti itu. Kemudian yang kedua selesai sudah ya kita masuk hari yang terakhir masih ada waktu. An Anas bin Malik radhiyallahu an Anas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومعاذ رضيته على رحمه فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديه قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديه قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله النار Qala ya Rasulullah, afal ukhbiru bihan nas bersyuro Allah idan yastaqilu fa akhbara biha Mu'adun inda mawdihi ta'assuman muttafaqun alaih. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uh, memboncengkan muat di atas kendaraannya. Perhatikan kuat, yang terkandung di dalam hadis ini bahwa berdakwah Berikan nasihat itu tidak hanya di majelis ilmu. Tapi dalam posisi memboncengkan kendaraan pun orang bisa mendawai. Ini juga bisa kita lakukan, nih, ikhwan. Kalau kita menjengkan anak kita putar putar tapi kita nasihati. Kita masukkan ilmu di situ. Ya. Sambil kita naik bus, sambil dia bulan. yang aku tahu tak bulan itu? Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Dan itu kadang malah lebih menancap pada diri seorang anak. Sambil kita naikkan motor, sambil kita nasihati. Pada pandangannya tidak baik, diberitahu. Itu demikian-demikian. Jika dia mau kebaikan, diberitahu tentang kebaikan. Ketika di kendaraan, Rasul berkata, ya Mu'ad. Ini juga, yang kedua, disunahkan memanggil namanya. Memanggil namanya. Yang wa, sebab pemanggilan nama itu adalah penghormatan. Ya. Ya Mu'ad. Qala baik ya Rasulullah sallallahu Ini panggilan seruan kebaikan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dan aku akan membantumu dalam ketaatan. Qala ya Mu'ad, diulangi sampai tiga kali. Namanya tauqid lafzi. Bahwa Rasulullah SAW ingin menyampaikan perkara yang besar sehingga beliau memanggil dengan ulangan tiga kali. Setelah itu Baru beliau bersabda, "Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yashhadu an la ilaha illallah yang hamba itu telah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah." Dan hamba itu bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Sidqannya. Ucapan itu dilakukan dengan penuh kejujuran min qalbihi dari dalam hatinya. Jujur dari dalam hatinya. Illa harramahullahu ala nar kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka. Apanya dengan tidak? Ya. Hatinya. Dalam riwayat yang lain datang kepada Nabi ya Rasulullah man ash'adu nas ya bi syafaatik yaumil qiyamah ya Rasulullah siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat Allah dia berkata man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi itu orang yang akan membahagia dengan syafaatku di hari kiamat itu orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ia bersih, murni ucapan yang dikeluarkan dari hatinya. Ya. Seperti ini. Ambil sama dengan hadis ini. Maka kalau Muaz berkata, "Ya Rasulullah, apalah ukhbiru bihan Ya Rasulullah, bolehkah aku memberitakan kabar gembira ini kepada manusia agar mereka bergembira dengan kabar gembira ini? Muat menganggapnya perkara ini membahagiakan. Sebab baginya muat adalah perkara yang sangat nikmat ketika seorang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah dengan penuh keyakinan dan sidik itu muat perkara yang sangat dicintainya dan perkara yang mudah baginya. Sehingga ini kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka bolehkah aku memberitakan kabar gembira ini kepada manusia agar mereka bergembira pula dengan hadis ini ya Rasulullah. Allah Allah mengatakan idan yastaqilu. Jangan mereka nanti akan itikal Pak itu itikal itu nanti akan dijelaskan namanya. Itikal itu ya sami itu ala zalik wa yatruku al amal. Dia akan bersandar kepada itu dan akan meninggalkan amal. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Tapi bagaimanapun demikian, Pak Akhbara mu'ad inda motif da'atuman. Tapi tetap Mu'ad menghabarkan berita gembira ini kepada manusia ke menjelang matinya kuman karena beliau takut merasa dosa kalau dia termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Dia beliau pun menyampaikan ada sini menjelang matinya ya, karena beliau khawatir dan takut atau merasa dosa kalau ada sini tidak disampaikan kepada manusia dia menyembunyikan il ilmu. Ya, ini maksudnya. Tetap harus sampai kepada kita. Faedah yang tadi dipetik yang pertama jawab doa alam jaga. Bolehnya memboncengkan kendaraan kendaraan yang hewan atau bagaikan bermesin. nama saja boleh. Cuma di situ ya, Kalau hewan ya dia hewannya buat kekuatan hewannya jangan sampai melampaui batas dari orang yang lain ya hewannya kalau dia kecil kurus yang naik 100 kilo sama 80 kilo ya jadil itu Dihimar. ini namanya zalim dosa ini ya karena Rasulullah masuk ke kubur Ansor Ontanya menangis. Onta itu menangis di hadapan Nabi. Menerahkan air mata. Kalau mungkin bahasa kita munculkan kepada Rasul. Ini onta menangis. Datang dengan mata ter terharu nangis. Rasulullah fatal. Ini mesti orang tadi toli sama jika ya panggil. Ya sakiman nafak, ittaqilah fi dabah. Wahai pemilik onta bertakwalah kepada Allah dengan kendaraanmu ini. Jangan kebebani dia dengan beban ya. di luar batas kemampuannya. Jadi hukumnya boleh memboncengkan ya. Tapi lihat di kor. sungainya. Kalau motor juga lihat di kor. Jamaah 75. Yang naik tiga orang gedut-gedut semua. Yang masuk lima itu enggak Yang naik itu tiga orang. Ini kalau kendaraan bisa ngomong, ini marah-marahin. Dolim kepada iya, dia ya. Jangan ya, kalau lima ya jangan dinaiki besar besar ya. Tapi kalau bison ya seperti gede seperti itu tiga orang lah kata. Kalau jamaah tujuh lima, jamaah penutup, yang naik tiga orang gede-gede, petak petak petak petak, hampir ya. ya. Jadi namanya zolim ya, walaupun zolim itu, walaupun nggak punya nyawa, itu zolim kendaraan ya. Karena nggak bisa dipakai lagi nanti, rusak. Boleh, sampai-sampai al hafid Ibn Manda, beliau menyusun satu juz pun, menyusun satu juz, menyebutkan semua para sahabat yang pernah digunakan Nabi dalam juz satu juz satu juz beliau sebutkan semua siapa nama-nama sahabat yang pernah digunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam buku beliau. Yang kedua, bayan manzilatil ini indah Rasulullah SAW berhadilah. Itu juga menunjukkan manzilah mu'ad, kedudukan mu'ad di sisi Rasulullah SAW. Beliau mencintainya. Ya. Kedudukan mu'ad begitu besar di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga menunjukkan ketawaduan beliau. di seorang khalifah, seorang rasul, seorang pemimpin negara, tapi dengan muat rakyat jelata, beliau dekat. Ini menunjukkan bagaimana sifat tawadu pada sisi Rasulullah SAW. Juga dalam hadis perempuan yang menangis di kuburan, jika dia menangis di kuburan karena anak yang disayangi yang meninggal, menurut Rasulullah di kuburan itu karena ada kemungkaran, Dan maka Rasulullah mengatakan ittaqillah wasbiri, sendiri, kepada Allah dan bersabarlah, maka perempuan tadi mengatakan ah, idaika anni fa kalam lam tusabi musibati, pergi kamu dariku karena kamu tidak menerima musibah seperti musibahku ini. Ya, beliau marah kepada Rasulullah SAW. Tapi dia dia tidak tahu kalau orang yang menasihati tadi adalah Nabi. Kalau diberitahu bahwa tadi adalah Nabi, langsung perempuan mendatangi rumah beliau dan dia katakan rumah beliau tidak ada babi, tidak ada apa kepamnya tidak ada penjaga pintunya. Padahal dia adalah khalifah, dia adalah amir dia pemimpin negara, tapi bersama dengan itu rumahnya satu tidak ada yang mengawalnya Ya, rumahnya tidak ada satpamnya. Itu menunjukkan bagaimana sifat ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bolehnya meninggalkan hadis atau pemberitaan, ya tidak menyampaikannya nah, selagi orang yang ingin disampaikan itu mungkin belum sampai dan tidak tidak bisa memahami apa yang disampaikannya. Maka boleh kita menahan suatu berita atau ilmu, kalau sekiranya ilmu itu disampaikan, orang yang diajak bicara itu belum bisa memahaminya. Nah, ini maka saya sering sampaikan, ketika muncul fitnah, itu tidak semua orang bicara. Tidak semua orang diberitahu tentang fitnah itu. Sebab ada orang yang kalau diberi, diberitahu malah tambah ngacaukan keadaan ya. Tambah ngacaukan keadaan. Maka tidak, kalau ada fitnah, jangan semua bicara masalah fitnah. Tidak akan menyelesaikan, tambah runyam. Tidak semua bicara masalah fitnah, tapi orang-orang yang memang dia bicara dan bicara diharapkan bisa meredamkan fitnah itu. Oleh karenanya, orang-orang yang jahilah yang akan menambah runyamnya fitnah itu ketika muncul fitnah. Sebab mereka tidak tahu. Pikirannya dia bisa menyelesaikan fitnah, padahal mereka menambah runyamnya fitnah. Ini karena kejahilan. Beda dengan orang-orang yang alim. Mereka berhati-hati dalam masalah ini. Sampai-sampai Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata, إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل Sesungguhnya fitnah ini ketika datang, orang alim yang sudah mengetahui. Ini hati-hati sudah mulai muncul fitnah. Kita harus hati-hati. Sehingga mereka selamat dari fitnah. Wa idha adabarat, arafah jahil. Ketika telah berlalu, telah terjatuh, telah tenggelam dengan fitnah, baru diketahuilah oleh orang-orang yang jahil. Orang jahil katanya mau menamatkan fitnah, tapi malah dia tenggelam dengan fitnah melibatkan manusia di atas berfitnah ini. Oleh karenanya, boleh kita menahan pembicaraan kalau kiranya disampaikan itu orang yang kita ajak bicara itu akal mereka belum sampai, belum bisa menerima. Sehingga kita tidak perlu menyampaikan hal-hal yang kemungkinan orang itu tidak bisa memahaminya. Apalagi masalah-masalah fitnah. Nah, seperti itu, insya Allah Allah kita baca pada pertemuannya. Akan datang. Subhanallah wa bihamdik. Asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu